Jadi ini adalah bab yang menjelaskan kepada kita sebab anak Adam menjadi kafir. Sebab manusia terjerumus di dalam kesyirikan. Ini termasuk pembahasan penting di dalam masalah tauhid yaitu tentang Assalamualaikum Sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Ini termasuk pembahasan penting yang harus kita pahami Karena kesyirikan itu tidaklah terjadi sekaligus Ada jalan-jalan yang menjerumuskan ke sana Atau sebab-sebab yang mengantarkan ke dalam dosa syirik tersebut jadi sebelum terjerumus kita sudah jauhi. Dan inilah sering kita ingatkan termasuk keistimewaan syariat Islam. Apabila melarang sesuatu, maka semua yang mengantarkan ke sana juga dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajtanibu tagut." Jauhilah tagut. Jauhilah sesembahan selain Allah. Jadi kita dilarang berbuat syirik dan juga dilarang mendekati. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Allah melarang kita mempersekutukan Allah dan juga melarang kita untuk mendekati, mendekatinya. Apa maksudnya mendekati? Yaitu melakukan dosa-dosa atau perbuatan maupun ucapan yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa syirik. Baik. Kita akan memasuki Pembahasan dalil yang ketiga yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penulis rahimahullah taala berkata, "Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala" Dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab semoga Allah meridhai beliau telah kita kenali semuanya. Beliau adalah sahabat terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu majmain. Padahal jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu masuk Islam ketika sudah ada puluhan kaum muslimin yang mendahului beliau. Jadi sudah ada puluhan kaum muslimin yang mendahului beliau barulah Umar masuk Islam. Tapi ternyata jemaah sekalian dalil-dalil menunjukkan dan juga sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat manusia terbaik di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya dan setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Dan di masa sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar akan dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib dengan 80 kali cambukan yaitu hukuman cambukan kepada pendusta. Jadi beliau samakan dengan orang yang telah berdusta. Jadi itu hukumannya Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Orang yang mengatakan beliau lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka akan dicambuk 80 kali cambukan. Mungkin banyak orang sekarang senang kalau dipuji. Tapi jemaah sekalian, sahabat enggak suka dipuji, juga lebih tidak suka lagi dipuji sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang senang dipuji atas sesuatu yang tidak dia miliki, al-mutasyabbi bimalam yu'tah orang yang membanggakan diri, pingin dipuji atas sesuatu yang tidak dia miliki kalabisi thawbaizur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan orang yang senang dipuji atas sesuatu yang dia sebenarnya nggak punya maka dia seperti orang menggunakan dua pakaian kepalsuan yaitu pakaian kedustaan dan kesombongan itu maksudnya iya jadi jemaah sekalian orang memuji Ali dengan mengatakan beliau lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar dicambuk oleh Ali sebanyak 80 kali cambukan. Jadi ulama sepakat termasuk Ali bin Abi Thalib juga sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa petik pelajaran padahal ada puluhan orang yang masuk Islam sebelum Umar bin Khattab tetapi jemaah sekalian ternyata kebaikan itu tidak dinilai pada senioritas saja. Dan kadang-kadang senioritas itu juga jemaah sekalian menjerumuskan di dalam dosa. Merasa sudah lebih tua, merasa sudah lebih senior, merasa sudah banyak jasa, akhirnya apa? Ujub. Merasa kagum dengan amalannya. Merasa hebat, sombong. Ini bahaya jemaah sekalian. Buktinya Umar bin Khattab walaupun beliau terlambat masuk Islam tidak seperti yang lain tetapi beliau bisa melampaui yang lain termasuk melampaui Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib adalah anak muda yang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib tetapi beliau pun mengakui Umar radhiyallahu anhu lebih baik daripada beliau. Jadi jemaah sekalian, senioritas itu bukan ukuran utama. Memang itu juga patut dijadikan ukuran. Namanya orang lebih tua, wajib kita hormati. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, Laisa minna man lam yujilla kabirana. Laisa minna man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami, orang yang tidak menyayangi yang muda kami. Anak muda kami, anak muda kaum muslimin. Juga yang tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengetahui haknya para ulama kami, orang-orang berilmu di kalangan kami. Ini tiga apa namanya? Tiga jenis manusia yang perlu kita beri perhatian. Yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati dan kita pun mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang tidak melakukannya bukan bagian dari kami. Jadi senioritas itu ukuran untuk kemuliaan, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah iman dan takwa. Yang utama adalah iman dan takwa. Subhanallah, Umar walaupun masuk Islamnya terlambat, telah didahului oleh puluhan orang, bahkan mungkin ratusan. Tetapi beliau disepakati seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat adalah manusia terbaik, manusia yang paling beriman setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang para penghuni surga, beliau sebut terlebih dahulu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Iya. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun." Fakulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian memuji aku secara berlebih-lebihan." Seperti umat Nasrani memuji Isa bin Maryam Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Maka ucapkan saja Hamba Allah dan Rasulnya Akhrajahu Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Ya Inilah jemaah sekalian Hadis yang ketiga Di dalam bab ini Yaitu Larangan Rasulullah SAW Memuji beliau Secara melampaui batas Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terpuji, namanya juga Muhammad. Muhammad itu maknanya kathirul mahamid. Orang yang memiliki banyak sifat terpuji. Itu arti Muhammad. Kalau Ahmad artinya yang terpuji. Jadi jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling banyak memiliki sifat yang terpuji. Beliau memang orang yang terpuji, bukan orang yang tercela. Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sangat takut apabila umatnya memuji beliau dengan cara melampaui batas, berlebih-lebihan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Jadi jemaah sekalian, ini teks atau nas tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Nasrani telah memuji Nabi Isa alaihi salam secara melampaui batas. Apa pujian mereka secara melampaui batas? Kadang mereka mengatakan beliau adalah anak Allah. Kadang juga mereka mengatakan beliau adalah satu dari yang tiga. Artinya bagian dari diri Allah. Satu dari yang tiga. Kadang beliau juga mereka juga mengatakan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Entah ini satu sekte atau mereka memang banyak sekte dan memang kenyataannya demikian. Mereka banyak sekte. Ya, namun saya tidak tahu keyakinan ini diyakini oleh satu sekte atau sekte yang berbeda-beda. Yang pasti itu adalah semuanya melampaui batas. Semuanya melampaui batas. Tentang orang yang mengatakan Nabi Isa adalah satu dari yang tiga. Di antaranya di situ ada Allah. Ini juga ada tiga versinya berbeda. Ada versi yang mengatakan Nabi Isa, ibunya dan Allah. Itu namanya Trinitas. Versi yang lain, Nabi Isa, ibunya dan Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus yang dimaksud? Malaikat Jibril. Jadi mereka pun kacau balau juga, ya. Bersekte-sekte, nggak jelas akidahnya. Ya, nggak ada satu kesepakatan. Ya. Yang jelas Allah telah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Jadi jamaah sekalian, seandainya orang-orang Nasrani hanya mengucapkan satu kata ini, satu kalimat ini, itu sudah cukup menjadikan mereka kafir. Ya, mereka belumlah mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah atau Nabi Isa adalah sesembahan mereka. Belum mereka mengatakan itu, mereka baru mengatakan Allah satu dari yang tiga, itu sudah kafir. Terlebih lagi Allah tegaskan dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa bin Maryam. Iya. Tentang ucapan mereka Allah memiliki anak. Maka Allah telah menegaskan wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Kemudian Allah menjawab mereka, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi Allah tegur mereka langsung dan mengatakan ucapan kalian itu sangat mungkar. Kenapa jemaah sekalian? Karena mengatakan Allah punya anak itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk dan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak terdapat di dalam wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iya. Bahkan Allah mengatakan takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka. Wa ardu dan bumi terbelah. Wa jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh. Anda Anda'au rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang punya anak. Subhanallah jemaah sekalian, padahal mereka mengucapkan semua ini dengan maksud memuji. Apakah memuji Allah atau memuji Nabi Isa? Memuji Yesus. Mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga untuk memuji Allah dan memuji Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri hendak memuji Nabi Isa dan Allah. Dan mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah dengan maksud memuliakan. Bukan maksudnya melecehkan jamaah sekalian. Itu kan ajaran yang mereka banggakan. Jadi mereka hendak memuji Allah. Tapi dengan cara melampaui batas. Atau memuji Nabi Isa alaihissalam dengan cara melampaui batas. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad saw sangat takut Jangan sampai kita memuji beliau secara berlebih-lebihan. Namun jemaah sekalian, pada kenyataannya apa yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Banyak orang merangkai pujian yang melampaui batas dan itu juga banyak dilantunkan oleh kaum muslimin di Indonesia walaupun mungkin mereka nggak paham apa yang mereka baca. Iya. Kalau orang Arab juga belum tentu paham. Ya. Orang Arab belum tentu paham. Orang kalau belajar bahasa Arab di Indonesia, masuk di pasar-pasar di Arab, mungkin bingung. Ya. Mereka sudah banyak enggak tahu bahasa Arab yang sebenarnya. Di antaranya jemaah sekalian, dalam sebuah syair, syair ini sering dibaca. Sering dibaca di Indonesia oleh sebagian kaum muslimin. Bunyinya adalah Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amam wahai makhluk yang paling mulia tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata subhanallah pujian kepada Nabi saw tetapi dia samakan nabi dengan Allah untuk dimintai perlindungan ya padahal Allah katakan dalam Al-Qur'an kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin nas minta perlindungan itu ibadah hanya boleh kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya minta perlindungan dari sesuatu yang tidak ada satupun bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh jemaah sekalian. Apa yang dikhawatirkan Nabi SAW benar-benar terjadi. Terjadi jemaah sekalian. Ini dan masih banyak contoh yang lain dalam pujian-pujian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjatuh di dalam kesyirikan mengikuti orang-orang Nasrani. Kemudian pelajaran berikutnya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Beliau memiliki dua sifat yang paling terpuji. Kalau kita meng mensifatkan beliau dengan dua sifat itu, maka kita sudah memuji beliau dengan pujian yang paling tinggi. Apa itu jamaah sekalian? Abdullahi wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Inilah pujian tertinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Dan ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari yaitu perjalanan Isra Mi'raj jadi Allah sebutkan perjalanan luar biasa satu mukjizat yang sangat hebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Ini pujian dari Allah langsung memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Iya. Maka dari itu jemaah sekalian, dari sini juga kita bisa memetik pelajaran penting yang lainnya, yaitu termasuk prinsip keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimani beliau dalam dua sisi keimanan ini. Pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah yang kedua mengimani beliau sebagai utusan Allah. Dan jemaah sekalian, sifat melampaui batas itu selalu mengandung dua dua kutub, dua titik ekstrim. Apakah berlebihan atau meremehkan? Iya, itu sifat melampaui batas. Kalau enggak berlebihan, maka sebaliknya meremehkan. Nah, di sini kalau kita mengimani dua prinsip keimanan ini pertama mengimani Nabi sebagai hamba Allah, yang kedua mengimani beliau sebagai utusan Allah. Maka kita akan selamat dari dua titik ekstrim ini. Yang berlebihan dan yang meremehkan. Ya, Yang pertama adalah sifatnya orang-orang Nasrani. Sifatnya orang-orang Nasrani berlebihan di dalam memuji dan memuliakan nabi mereka yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua jemaah sekalian, apabila kita mengimani beliau adalah utusan Allah, maka itu menafikan sifatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang meremehkan para nabi dan rasul, bahkan memusuhi dan berusaha untuk membunuh. Jadi Yahudi dan Nasrani berada pada dua titik ekstrim dan ini banyak sekali jemaah sekalian ya, contoh-contohnya. Yahudi dan Nasrani selalu berada pada dua titik ekstrim. Maka umat Islam berada di pertengahan. Inilah yang dimaksud dengan Islam agama yang bersifat moderat, pertengahan. Bukan moderat itu bermakna tidak menyalahkan agama yang lain. Bukan itu maknanya jemaah sekalian. Bahkan tidak menyalahkan agama yang lain adalah kekufuran. Kalau kita tidak mengatakan, misalkan Nasrani salah, itu berarti kita membenarkan penyembahan mereka kepada Isa alaihissalam. Jadi itu kekufuran jemaah sekalian. Karena ada orang yang mengatakan Islam moderat itu berarti tidak suka menyalah-nyalahkan katanya. Subhanallah. Allah telah menyalahkan bahkan mengkafirkan. Bukan lagi menyalahkan, mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Allah sendiri yang langsung mengkafirkan. Jadi yang dimaksud dengan sifat moderat atau pertengahan adalah tidak berada pada titik ekstrim, baik berlebih-lebihan atau meremehkan. Sebagai contoh, sifat atau sikap terhadap para nabi dan rasul. Umat Islam berada di antara Yahudi dan Nasrani. Sama juga jemaah sekalian, sifat sikap terhadap para wali Allah. Sikap terhadap para wali Allah. Ada orang-orang yang mencintai para wali tapi dengan cara melampaui batas. Sampai berkeyakinan para wali tahu perkara gaib. Atau ber, berkeyakinan para wali bisa mendengarkan doa mereka dan bisa meneruskan kepada Allah. Atau bahkan berkeyakinan para wali bisa mengabulkan doa mereka. Ini melampaui batas. Dengan cara berlebihan. Ada pula yang sebaliknya jemaah sekalian. Dengan cara meremehkan yaitu memusuhi para wali Allah. Ini harus kita jauhi dua-duanya. Harus kita jauhi dua-duanya. Kita bersifat di pertengahan. Kita memuliakan para wali Allah. Kita mencintai para wali Allah, tetapi kita pun yakin mereka hanya manusia biasa seperti kita juga. Tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain jemaah sekalian bersikap terhadap karomah para wali. Ada orang yang nggak bisa lihat keanehan sedikit, langsung dianggap karomah. Sampai-sampai orang sudah gila pun dianggap wali yang punya karomah. Ini melampaui batas jamaah sekalian. Berlebihan. Orang gila dianggap wali, dianggap punya karomah. Semakin aneh, dianggap itu makin tinggi karomahnya. Atau asal lihat dia punya kesaktian bisa kebalas senjata tajam atau memukul dari jarak jauh dengan tenaga dalam langsung diyakini dia adalah wali yang punya karomah padahal itu sihir padahal itu adalah sihir ini contoh berlebihan ada juga jemaah sekalian golongan umat Islam yang nggak percaya sama sekali dengan karomah ini namanya golongan Mu'tazilah golongan Mu'tazilah mereka nggak percaya dengan adanya karomah bagi mereka karomah itu nggak masuk akal. Iya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah selalu berada di pertengahan. Ahlu sunnah meyakini karomah para wali. Namun karomah para wali itu diberikan kepada orang yang betul-betul wali Allah. Siapa mereka? Orang yang beriman dan bertakwa. Kalau diberikan kepada orang yang buat kesyirikan dan kekufuran, itu bukan karomah namanya, itu sihir. Iya. Yeah. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain umat Islam selalu berada di pertengahan. Demikian pula ahlu sunnah berada di pertengahan antara kelompok-kelompok yang menyimpang. ya Maka jemaah sekalian, apabila kita meyakini Rasulullah saw adalah hamba Allah, manusia biasa seperti kita juga, maka kita tidak boleh meyakini beliau punya sifat-sifat seperti sifat Allah. Contohnya mengetahui perkara gaib, bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, bisa mendengarkan doa-doa dan mengabulkannya. Itu kan semua sifat Allah. Bagaimana mungkin kita yakini dimiliki oleh Rasulullah SAW padahal beliau adalah abdun, hamba Allah, seperti kita juga. Namun jemaah sekalian, kita pun harus meyakini beliau adalah utusan Allah. Sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kita, wajib kita teladani. Wajib kita teladani dan Allah menegaskan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajarkan oleh rasul kepada kalian, amalkan. Apa saja yang beliau larang, tinggalkan. Bahkan Allah telah persyaratkan untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mendapatkan ampunan Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah menyatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jemaah sekalian, walaupun beliau adalah hamba Allah, namun beliau juga utusan Allah yang harus dihormati, dicintai, dimuliakan, dibela dan diteladani. Ya. Maka jemaah sekalian, ini menafikan sifatnya orang-orang Yahudi. Namun sangat disayangkan juga ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang mengikuti sifat-sifat orang Yahudi yaitu meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak sedikit memusuhi memusuhi orang yang mengamalkan sunnah asal itu berbeda dengan amalan golongannya kelompoknya padahal itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak suka orang yang mengamalkannya subhanallah Bahkan tidak jarang jemaah sekalian, ada orang yang memperolok-olok, menghina, mempermainkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW atau meremehkan, ya. Ada yang mengatakan itu kan hanya sunnah, ya. Seakan-akan kalau itu hanya sunnah, nggak perlu diamalkan. Padahal jemaah sekalian dahulu para sahabat mereka berlomba-lomba, mereka amalkan. Kenapa? Karena itu adalah sunnah. Kalau sekarang sebagian orang kan hanya sunnah. Padahal dulu para sahabat karena itu sunnah mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan. Jadi inilah jemaah sekalian dua titik ekstrim yang harus kita waspadai. Baik, kita masuk ke dalil yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hati-hatilah kalian dengan sikap gulu sikap melampaui batas karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat gulu ini. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari hadis ini sama dengan hadis sebelumnya yaitu larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat gulu, melampaui batas. Sekali lagi jemaah sekalian, melampaui batas itu bisa dua kemungkinan. Bisa dengan cara berlebihan atau meremehkan. Maka hendaklah kita selalu bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah hendaklah kita mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat terdahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebab kebinasaan mereka adalah sifat gulu melampaui batas. Dan ulama menjelaskan kebinasaan yang dimaksudkan di sini mencakup kebinasaan akidah mereka, iman mereka dan juga kebinasaan fisik mereka. Pertama mereka menjadi sesat, menjadi menyimpang. Yang kedua dengan sebab itu Allah mengazab fisik mereka. Ini pelajaran yang harus kita petik jemaah sekalian. Dari umat-umat terdahulu, jangan sampai kita mengikutinya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pertama, mereka tersesat. Dan subhanallah, tersesat sampai hari ini dan bahkan semakin banyak. Semakin banyak mereka berketurunan, semakin banyak yang tersesat. Semakin banyak tersebar agama mereka, semakin banyak yang tersesat. Itu dimulai dari satu sifat gulu namanya. Iya. Dan kelak mereka akan menemui kebinasaan yang paling dahsyat yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka pun telah menemuinya di dunia dan di akhirat mereka pasti menemuinya sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat al Ba'inah ayat ke-6, Allah menegaskan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi, wal musyrikina, fi nari jahannam khalidina fiha, ikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yang berasal dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik seluruhnya, yang menyembah selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, merekalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hadis ini juga menunjukkan betapa semangatnya Nabi Muhammad SAW di dalam membimbing umatnya agar terhindar dari kesyirikan dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini juga menunjukkan rasa takut beliau SAW jangan sampai umat beliau mengikuti orang-orang terdahulu kemudian dengan sebab itu mereka menjadi binasa. Ini jemaah sekalian juga pelajaran penting yaitu tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir mengikuti cara-cara mereka, ciri khas mereka ini adalah sebab manusia ditimpa kebinasaan. Kita masuk hadis yang terakhir. Wali muslimin an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un celakalah atau binasalah orang yang berlebih-lebihan celakalah atau binasalah orang yang berlebih-lebihan qalaha salasan beliau menyampaikan itu tiga kali jemaah sekalian ulama menjelaskan berlebih-lebihan di sini mencakup di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Ini akan membuat kita binasa. Baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Ya, jemaah sekalian, makanan sehat sekalipun kalau kita terlalu banyak makan, kita jadi sakit. Demikian jemaah sekalian, melampaui batas itu berlebihan atau sebaliknya meremehkan itu adalah sebab kebinasaan. Iya. Makanan sehat, makanan enak sekalipun kalau kita makan secara berlebihan itu bukan lagi mendatangkan kemaslahatan malah bermudarat bagi kita. Walhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari bab ini dengan penjelasan yang sangat ringkas. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu sekolah SMP itu mempelajari agama-agama mana yang akan saya ikuti. Saya akan mualaf. Saya mencari buku-buku Islam. Tapi ternyata yang saya temukan itu buku tulisannya itu Isa Al-Masih dan Kristen. Isa Al-Masih dan Kristen. Dan Kristen. Nah ini bagus sekali ceritanya. Ternyata agama Kristen itu didirikan Raja istrinya Raja Konstantinopel, anak dari Raja Yudas, tahun 325 Masehi. Lalu pengikutnya itu tanya, "Duh siapa Tuhan kita kalau kita mau mengikuti ajaran Kristen ini?" Yaitu katanya ditunjukkan salib itu. Lalu ada salah satunya itu protes di buku itu. Namanya Martin Luther. Lalu dia bilang, oh, tidak bisa itu kan sudah mati. Siapa yang mengatur dunia? Katanya begitu. Lalu dia ditangkap, dibunuh. dibunuh. Nah, pertanyaan saya, ini ada tiga kaum yang selalu bertentangan sampai sekarang ini yaitu Yahudi, Nasrani dan Muslim. Tapi Muslim sebagai penengahnya. Ya, kalau Yahudi kan percaya Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Ya. Tapi tidak percaya Nabi Isa dan kitabnya Injil. Kedua, na, uh, Nasrani itu percaya Nabi Isa dan kitabnya Injil juga percaya pada Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Ketiga, Muslim. Ya, uh, Nasrani tadi, tapi tidak percaya pada Nabi Muhammad dan kitabnya Al-Quran. Sekarang yang ketiga, Muslim. Percaya Nabi Muhammad dan kitabnya Al-Quran. Dan juga percaya nabi-nabinya dari Adam sampai Isa. Pertanyaan saya, sampai kapan selesai masalah ini yang selalu diperdebatkan. Terima kasih. Baik. Jawabannya jemaah sekalian, sampai kapan selesai? Sampai akhir sampai akhir dunia ada orang-orang beriman dan ada orang-orang kafir. Ini sudah pertentangan antara para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya dan setan bersama pengikut-pengikutnya. Ini sampai akhir dunia, Pak ya per, per apa namanya pertikaian, peperangan antara pengikut para nabi dan rasul dan pengikut setan-setan sampai akhir dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Setan-setan yaitu setan manusia dan setan jin. Orang yang mengajak kepada selain agama Islam itu namanya setan. Apakah dia setan manusia maupun setan jin dan ini akan ada terus pertarungan sampai hari kiamat. Tinggal kita memilih mau ikut golongan Allah, golongan para nabi dan rasul atau golongan setan-setan tersebut. Jadi kita yang membuat pilihan. Ya, maka hendaklah kita mengikuti jalan yang lurus dan bermohon kepada Allah supaya selalu digolongkan dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan kebaikan. Sampai hari kiamat, sampai mendekati hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman, kemudian yang tersisa di dunia hanya orang-orang kafir, saat itulah terjadi kiamat. Jadi yang merasakan dahsyatnya tersiksa dengan hari kiamat hanya orang-orang kafir, orang-orang beriman sudah Allah akan wafatkan. Jadi ini akan terus terjadi sampai hari kiamat, maka kita harus persiapkan diri. Terutama persiapan ilmu yang benar tentang agama Islam supaya kita selamat tidak terjerumus di dalam golongan-golongan yang sesat tersebut. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.